الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلف الله رحمنا رحمكم الله Yang pertama kita berharap majlis-majlis ini yang kita adakan termasuk majlis yang mendatangkan keutamaan kepada kita. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala di masjid membaca kitabullah mengkaji Al-Quran di antara mereka kecuali akan turun kepada mereka sakinah ketenangan, ketentraman ketenangan hati ketenangan jiwa wa ghasyiyatuhum rahmah mereka diputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala wa hafathul malaikah malaikat menaungi mereka Wadzakarhumullah fiman indah dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk di sisinya. Dan semoga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah datangnya antum dari tempat-tempat antum dari sebagian tempat yang jauh mendapatkan keutamaan Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dengan sebab itu dia Allah mudahkan jalan ke surga. Talabul ilmi sebab di antara sebab asbab min asbab bin asbabi duhul jannah atau mendapatkan suhulah kemudahan masuk surga. Khairullah rahiman rahimakumullah. Memang demikian semestinya kita sebagai seorang muslim harus bersemangat dalam talabul ilmi. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Imam Syafi'i rahimahullah dalam satu ucapan yang sampai kepada kita ditanya kata beliau ketika ditanya kaifa hirsukum alal ilmi bagaimana semangat yang kau kepada ilmu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala kahirsi al-jamu' al-manu' bil mal. Semangatnya aku itu seperti kepada ilmu. Seperti semangat seseorang yang semangat mengumpulkan harta dan gak mengeluarin hak-hak harta. Iya. Gimana? Dia kalau istilah di sana katanya P9. Ya, iya, pulang pergi, eh, pergi pagi, pulang petang, Iya, pinggang pegel-pegel, tapi penghasilan pas-pasan. iya. Jamu semangat ngumpulin. Terus manu, manu maksudnya? Jangankan infak yang mustahab. Jangankan sedekah yang mustahabah, yang wajib dia nggak mengeluarin. Itu jamu manu. Bilma. Artinya sangat semangat seperti semangatnya mereka menjadi harta. Kata pertanya, kata penanya, kaifa taulabukum lil ilmi? Bagaimana wahai Imam Syafi'i rahimahullahu taala belajar yang kau, mencari ilmunya yang kau, berupaya kau mencari ilmu? Kata beliau rahimahullahu taala, "Qatala bil mar'ati allati faqadat waladaha semangatnya dalam mencari ilmu itu seperti keadaan seorang wanita yang kehilangan anaknya. Bagaimana kira-kira? Berupaya cari. Mungkin tempat yang jauh dicari. Agar ketemu si anak. kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa fillah rahiman rahimakumullah. Kenapa kita harus semangat? Sebelum itu semua, karena kita yakin talabul ilmi adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir dzambik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Iya. Belajar itu wajib atas setiap muslim, fardhu. Kata Imam Ahmad bin rahimahullah telah ketika menjelaskan apa ilmu yang fardu ada ilmu yang fardu ain ada yang fardu kifayah. Apa yang fardu ain? Yang kata beliau yakni yang yang fardu ain yang harus dipelajari oleh semuanya adalah yang la yasaul muslim jahlu yang tidak ada toleran seorang muslim jahil tentangnya. Ilmu tentang akidah, tentang tauhid, tentang sholat, tentang puasa, yang fardu ain. Bahkan kata Syekh bin rahimahullah taala ilmu yang sedang dia jalani, yang sedang diamalkan itu wajib dia pelajari. Orang yang mau nikah wajib dia fardhu yang belajar nikah. Pedagang wajib dia belajar dagang. Iya. Itu ilmu. Kewajiban. Sehingga kenapa kita semangat? Yang pertama adalah karena itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Qul rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Qulillah rahiman wa rahimakumullah. Para ulama kita menyatakan ini diantara yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu. Kenapa kita belajar? Semangat belajar ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Dan kita sering, sering belajar kita. Sering dengar, sering mengkaji. Namanya ibadah itu tidak sah kecuali dengan dua syarat. Begitu ya. Begitu ya. Putra, begitu. Dua syarat ibadah apa? Lupa. <laughs> Eh, satu harus ikhlas lillah Begitu kan? Yang kedua harus Yang kedua harus Udah malam ini, yang kedua harus Hah? Harus mutaba, Harus sesuai dengan contoh Rasul SAW Yang pertama harus ikhlas Hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua harus mutaba, Kata para ulama Yang namanya mutaba itu Sesuai dengan tuntunan Rasul itu Iya, cocok dengan Rasul SAW yang pertama dalam keviahnya tata caranya. Yang kedua di dalam jumlahnya. Yang ketiga dalam waktunya. Yang keempat dalam tempatnya. Keenam dalam, kelima dalam jenisnya. Apalagi? ah Keenam dalam sebabnya. Perlu pembahasan. datang orang tiba-tiba ngundang ke rumah ayo ke rumah mau nyembelih gajah nih boleh gajah nah, mau nyembelih sapi tapi di bulan-bulan bulan apa ini bulan apa ini dek ini bulan apa sekarang apa Sawal, udah sawal apa? Udah sawal apa? Lupa ya. dah. Kok nggak nih sapi ngapain? Ini alhamdulillah kemarin lahiran anak akikoh nyembelih nyembelih sapi. Oh, sapi. Sapa nggak? enggak? Sapa enggak? Gede sapi. Sapa nggak? enggak? Akikoh sapi. Limosin. <laughs> eh? Gimana? Ya, kita katakan ini penting ya akhi. kau adalah ibadah. Ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Harus ikhlas karena Allah, nggak boleh ria, nggak boleh sum'ah, nggak boleh yang lain, dan harus sesuai contoh Rasulullah. Di antara tadi enam kan, di antaranya itu harus sesuai dengan jenis yang contoh Rasul. Rasulullah itu kalau akikoh apa? Hah? Apa? Kambing bukan sapi. Gitu kan? Iya. Yang satu lagi apa contohnya? Nah, baru subuh turun hujan. Manggil salat jamiah, salat jamiah, suruh kumpul. Musim hujan ini. Ngapain kita ke lapangan? Pakai pakaian yang lusuh-lusuh. Ngapain? Sholat istisqa. salat salat istisqa, sholat istisqa. Sholat istisqa, salat apa itu? Hah? Minta. Kok, sebabnya apa? Kalau sebabnya kemarau berkepanjangan, sudah lama nggak hujan-hujan, iya. Kemudian penguasa kita menyarankan untuk sholat istisqa, istisqa. Sebabnya karena kemarau lama. Ini musim hujan ngajak orang sholat istisqa. Kita katakan enggak. Kenapa? Sebabnya harus dengan contoh Rasul. Begitu ya. Ya enggak? Hafid. Hafid ya. Hafal satu-satu insya Allah. <laughs> siap dia tanya. <laughs> Nah. Apalagi? Yang paling contoh paling jelas mungkin yang paling ekstrim Sholat subuh 4 rakaat. Kenapa? Iya kan orang bangun tidur itu kan lagi kuat-kuatnya. Iya. Jadi saya ingin lebih banyak sholat subuh 4 rakaat. Kita katakan ini enggak enggak sah. Tapi saya ikhlas. Iya, walaupun ikhlas. Dua harus dua. Apa itu? Apa itu? Hah? Ikhlas dengan mutabaah. Di antar mutabah itu harus kefiahnya sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW. Iya, jumlahnya sesuai dengan jumlah, jumlah yang dicontohkan Rasul SAW. Nggak boleh orang wudhu di tangan, iya, kemudian musab kepala, tangan, terus kaki, baru muka. Kita katakan nggak sah, nggak sah. Kenapa? Karena tata caranya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Gitu kan? Nah, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sah ibadah seseorang bisa ikhlas sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan kita belah belajar belajar ilmu bagaimana amal kita sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita menda Allah dalam ibadah Iya. Alhamdulillah. Rahiman wa rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan Iya, harusnya kita semangat dalam talabul ilmi. Karena talabul ilmi itu adalah sebab an-najah, sebab keselamatan diri kita dan orang lain. Sebaliknya al-jahal, kebodohan itu adalah sebab kebinasaan al-jahil dan orang lain. Di antara yang contohkan para ulama kita adalah hadis yang masyhur. Hadis tentang pembunuh 99 jiwa. Ingat ya, hadis tentang pembunuh 99 jiwa. Ada yang ingat? Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan berada salih dalam kitab Taubah, bab Taubah. Ingat ya, insyaallah. Bagaimana? Hah? Ketika seorang pembunuh telah membunuh 99 jiwa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini datang kepada seorang abid. Datang kepada seorang abid. Apa abid? Yang suka ibadah, tapi dia tidak berilmu. Dia bilang saya memburu 99 jiwa. Apakah saya punya kesempatan taubat? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Kata dia, kata dia, tidak ada. Tidak ada. Enggak ada taubat. Kamu sudah bunuh 99 orang. Apa akhirnya? Apa akhirnya? Nah ini. Karena kebodohan dia yang pertama membuat orang putus asa. Iya. Kalau orang sudah putus asa itu dua. Iya, imma stres. Iya, imma yang kedua kepala tanggung. Stres. Alhamdulillah dia mau tobat. Kalau dalam masyarakat salah baca buku. Iya, salah baca buku. Buku bukan ahlu sunnah. Akhirnya ngurung di kamar terus. Kenapa? Stres, ingat dosa-dosa yang kemudian di akhir stres di kamar terus. Kenapa? Karena mau taubat tapi tidak terbimbing. Bacanya buku yang salah, kitab yang salah. Ada enggak? Ada enggak Bapak? Ada enggak? Banyak. Iya, maunya tobat, merasa tapi salah baca akhirnya. Wow, baca buku yang salah, stres, malah orang keluarganya bingung. Orang anak saya kok kayak gini? Ya tapi bingung. Yang kedua seperti orang ini, sisan, kepalang. 99 mau tobat nggak bisa, nggak ada. Sekalian jadi seratus. Ya. Orangnya ini binasa, putus asa. Ya, menyebabkan orang putus asa dari rahmat Allah, dari taubat. Iya, dia sendiri binasa terbunuh dengan sebab kebodohan dia. Fatwa tanpa ilmu. Ya kan? Di kisah yang lain dalam satu perjalanan safar. Ada seorang terluka kepalanya. Dan kedua masyafa'al ketika dalam keadaan terluka kepala, beliau ikhtilam Junub. Akhirnya tanya kepada teman-teman safarnya. Iya, apa saya ada rusuh untuk tidak mandi junub karena kepalanya luka? Kata mereka tidak. Tidak ada rusuh, tidak ada keringanan. Kamu harus mandi junub. Akhirnya mandi junub. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? Meninggal dunia. Meninggal dunia. Karena sebab apa? Tadi menjawab tanpa ilmu. Sampailah berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Iya. Di antara yang beliau saya potong kata beliau ala inna syifa'il ai as-su'al. Ketahuilah sesungguhnya obatnya orang bodoh itu adalah nanya. Ya, jangan sampai kita bicara tanpa ilmu. Akhirnya menyebabkan orang meninggal. Sebaliknya ikhwan fillah rahiman yang pembunuh tadi setelah membunuh 100 orang. Terus gimana? Hah? Datang lagi. Masih keinginan ada ke, Allah berikan taufik dia mau taubat lagi. Datang bertemu dengan seorang seorang seorang lupa hadisnya ini. Lupa sudah ngantuk. Pas sudah tadi di perjalanan saya baca baca-baca. Iya, masya Allah para imam kita dulu. Di antara mereka itu sampai Iya, karena waktu belajar tidak ada bekal, ya sampai tiga hari nggak makan. Iya, datang di kantor temannya berangkat, ya berangkat, berangkat. Ya, besok harinya berangkat, berangkat. Ketiganya berangkat lemas. Hari ketiga, iya. Kenapa? Kenapa? Gak ada bekal. Tiga hari. Ini paling nunda makan isa, makan isa sebentar, makan nasanya. <laughs> Tunggu sebentar jam misalnya sampai sembilan kalau kuat. <laughs> Iya. Setelah datang kepada seorang alim nanya, apa ada kesempatan saya taubat saya telah membunuh berapa orang tadi? 100. Kata dia, "Ma yahulu bainaka wa baina talabil ilmi, baina taubah." Kata orang alim tadi menjawab dengan ilmu. Iya, apa yang menghalangi kamu dengan taubat? Karena Allah berfirman apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku kata Allah, yang telah melampaui batas pada diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Kalau dia bertobat, memenuhi syarat-syarat taubat, ampun. Ya, kemudian dibimbing. Dibimbing. Ini alim, merabbi. Taubat, tidak ada halangan untuk bertobat. Kemudian dibimbing apa bimbingannya? kamu pindah ke negeri sana. Di sana orang-orang soleh. Iya, ini penting. Berarti membantu apa? Di antara sebab istiqomahnya seseorang di atas taubat adalah ketika temannya orang-orang baik. Iya. Saya taubat, bagus. Udah, iya. Saya berhenti di taubatnya. Iya. Saya menyesali perbuatan dosa saya. Iya saya berhenti dari mencuri. Saya sudah menyesali perbuatan mencuri saya. Saya apa? Hah? Berajab tidak akan mengulangi lagi. Dan saya sudah kembalikan hasil curian saya. Ya. Tapi masih kumpulnya pak para pencuri. Ya, bentar lagi balik. Bentar lagi kegoda lagi. Pindah teman, cari orang-orang baik. Begitu ya. Untuk istiqomah cari istiqomah pindah. Ternyata dia pun terbimbing berangkat ke tempat orang-orang soleh tadi. Di tengah perjalanan kemudian datang wafat. Iya, di tengah perjalanan. Sampai akhirnya apa? Malaikat pun berselisih. Apa ini dibawa oleh malaikat rahmat atau malaikat rahmat? Ingat ya. Ingat hadis Bapak? Iya. Sampai akhirnya ternyata lebih dekat ke tempat taubatnya dibawa dia pun dibawa oleh malaikat rahmat. Asyahid yang saya sampaikan dengan ilmu si alim ini selamat. Ya, nggak dibunuh kayak yang tadi. Selamat. Yang kedua, orang ini pun selamat. Dia bisa taubat dan bahkan mendapatkan keutamaan malah diangkat dibawa oleh malaikat rahmat. Ilmu menyelamatkan diri kita dan bisa menjadi sebab keselamatan orang lain. Dipahami oleh ya? ya? Ya, begitu. Jadi semangat. rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini saya ingin hanya bacakan mudah-mudahan bermanfaat Bapak sekalian, ikhwan sekalian, rahiman rahimakumullah. Satu penjelasan dari Syekh Rabi Habibullah di kitab beliau Marhaban ya Talibal Ilmi. Saya kira ini penting di saat-saat orang seperti ini. Beliau sebutkan adab-adab yang perlu ada pada kita. Yang ini kata beliau rahimahafidzallahu ta'ala membantu kita untuk bisa mendapatkan ilmu. Ini penting, apalagi sadar seperti ini. Saya ringkas apa yang beliau sebutkan hafidzallahu ta'ala. Yang pertama, kata beliau di antara adab yang penting yang akan membantu kita untuk mendapatkan ilmu adalah husnus su'al. Husnus su'al bagus di dalam bertanya. Ya, jarang-jarang antum ketemu Ustadz Abdurrahman Lombok, Ustadz Aif, atau doa-doa lain asatidah yang lain. Manfaatkan untuk dengarkan faidah, kemudian bertanya. Dan ketika bertanya kepada guru-guru kita, itu bertanya dengan pertanyaan yang baik. Itu sebab utama pertama mendapatkan ilmu husnus sual. Kata Syarabi hafizahullah, kata beliau, ij'al su'alaka tayyiban. Iya. Jadikanlah pertanyaanmu itu pertanyaan yang bagus, yang baik. Waj'alhu ghair muta'annid. Jadikan bukan pertanyaan orang ngeyel. Ada sebagian orang nanya tapi nanya sudah jawabannya. Set, bukannya itu wajib. lihat Memang seperti itu. <laughs> Afan. Nah. Iya. Tanya. Allah merintahkan kita waqulu linnasi husna. Itu kita kepada manusia berkatalah kepada manusia dengan cara yang baik baik di dalam tutur katanya baik dalam penyampaiannya apalagi ketika naik ke guru kita dengan adab dengan sopan bukan tukang ya apalagi ngetes kata beliau waliyakun qasduka al-sifadah la tas'al ta'annutan jadikanlah niat mengikuti gananya itu cari faidah. Selesai daras, ya mungkin dekati usahanya dengan cara yang baik, ustadz Afwan. Tadi yang ustadz sampaikan itu, anak masih ada kurang paham. Maksudnya apa? Ingin faidah. La tas'al mutan bukan untuk ngeyel. Ya. Ustaz tadi bilang itu wajib saya saat baca beberapa kitab literatur, wah itu saya pulang bilang sunnah, saya pulang bilang makruh. Ustaz bilang wajib. Nah ini bukan nyerpaida, Ini mau debat. Aja. Nah, iya. Jadikan kan Kata beliau, "Fa innal 'alima idza adraka annaka tata'annat bisual wala tuhsinus su'al qad la yufiduk. Karena gurumu itu kalau melihat engkau nanya nanya enggak bagus. Nanyanya ngeyel. Mungkin dia tidak bisa memberikan faidah. Udah ngelihat kok pertanyaan kayak gini. Mungkin pertanyaan yang sama dengan dua orang berbeda, yang ke A jawab, yang ini nggak mau jawab. Ternyata yang salah adalah cara bertanya. Begitu kurang lebih kata Syarabi Habibullah Ta'ala. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Kemudian yang kedua ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah kata beliau husnul insat wal istima'. Bagus di dalam diam dan memperhatikan guru. Iya, Kata beliau, hafizahullah taala kata beliau ba'duhum yakunu syaridadzihn yas'alu thumma yasruru dhihnuhu wa la yubali kaifa takunu ijabah. Sebagian orang itu kata beliau hafizahullah taala itu menghilang pikirannya. Yani dia nanya tapi keperhatian nggak peduli dengan jawaban. Ustaz, hukumnya ini apa ya Ustaz ya? Ustaz oh, jawab gini bahasa cuma sekarang dia. Paham? Apa Ustaz? Udah jawab nanya lagi. Kenapa? Di dimayakan katanya, dimayakan. Iya. Sibuk dan duri maya. kirim ke sini mungkin kirim kertas ke Ustaz Rahman, ke Ustaz Aib, ke Ustaz di sini kirim kertas. Ya, saya jawab sibuk. Iya, atau ngobrol. Sehingga tidak berfaedah. Nanyanya sudah sudah bagus, tapi yang kedua kurang, tidak perhatian dengan jawaban. Kata beliau, "La bukan begitu caranya untuk bisa mendapatkan ilmu. Eh Ihris wa alqi sam'ak wa ahdir fuadak. Iya, semangat. Kalau nanya ada guru, semangat. Siapkan pendengaran. Iya, hadirkan hatimu. Faidah undarkan jawaban. Faidah. Itu yang kedua. Husnul soal yang pertama, yang kedua perhatian diam dan memperhatikan. Yang ketiga, kata Syarabi hafizahullah taala wa ba'da dzalik setelah itu ihfaz. La tusmi'ha atau la tasma'uha thumma turmiha. Kata beliau kemudian jaga. Iya, apalagi seperti ini jarang-jarang asa ah, tidak mungkin datang ya daurah atau mungkin di kajian juga sehari-hari kita yang rutin dengar jaga bagaimana caranya kata beliau rahimahullah jangan kau dengar kemudian kau lempar lagi kau lagi caranya dawinha inda kafil kitab dicatat di buku faidah ini atau dan juga wahfadha fi qalbik dihafal diingat di kalbu diingat didengar, diingat, dicatat. Lebih kata Syarabi hafizahullah taala. Yang keempat kata beliau hafizahullah taala wa ra'a kemudian at-ta'lim mengajarkannya. Iya, dapat faedah dipahami, diingat, iya pulang ke rumah sampaikan ke keluarga. Iya, kemarin daurah faidahnya ini ini ini ini sampaikan. Kemudian kali lima kata Abdullah rahimahullah, "Tsummal amal." Kemudian amal. Wa huwa ilmi. Dan amal itu adalah buahnya ilmu. Warabillah rahiman rahimakumullah. Ini lima. Iya, yang pertama adalah khusnul soal, bagus ketika bertanya. Yang kedua, diam dan memperhatikan jawaban pertanyaan. Yang ketiga, diingat, dihafal, dicatat. Yang keempat, disampaikan, diajarkan. Yang kelima, diamalkan. Dan tidak lupa yang terpenting juga tabligh rahimahullah, tsummal ikhlasulillah, kemudian ikhlas. Dan ini masalah ikhlas insyaallah kita baca besok dari risalah Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Saya kira cukup. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.